yang tidak bisa kita sebutkan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya yang itu semua menuntut kita untuk mensyukurinya yakni wajib baik kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dan ini tugas kita syukur akan nikmat dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita dan alhamdulillah segala puji bagi Allah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bermajelis di pagi hari ini menjelang siang duduk membicarakan tentang kaidah yang tadi telah disampaikan oleh Akhuna Ihsan hafizahullah taala tentang kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat bahwa sesuatu yang darurat bisa memubahkan hal yang dilarang. Kemudian kaidah yang kedua yang ini juga masih cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir sebagaimana yang disebutkan ad-daruratu tuqaddar biqadariha kita akan berbicara tentang tatbik dari kaidah ini penerapan dari kaidah ini karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil-dalil dari kaidah tersebut dan makna dari kaidah tersebut. <clears throat> Ada satu hal yang insya Allah akan kita baca dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al rahimahullahu taala yang kemarin saya tidak membacanya atau membaca atau menyinggung dengan cepat saya pandang ini kaidah besar atau faidah besar kalau kita bacakan pada pertemuan ini kemudian kita lihat juga contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Syekh Muhammad bin Shalih al taala <clears throat> berkata tentang penerapan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Beliau kasih contoh dalam salat ya. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' kata beliau al-harakatu allati laysat min jinsi shalah la tubahu illa 'inda al-hajati wad-darurah al-haraka gerakan dalam salat gerakan dalam salat yang tidak bagi tidak termasuk jenis salat yang tidak termasuk jenis salat tidak dibolehkan kecuali ketika ada kebutuhan, ada hajat atau darurat. Ada keterpaksaan. Dan beliau berkata, "Fa'idza zadat an qadri dzalik" apabila melebihi kadarnya, apabila melebihi, melebihi kadarnya, intaqalat al karahati awit tahrim ya intaqalat ilal karahati awit tahrim maka akan berubah hukumnya menjadi makruh atau haram لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا wa عليها beliau berkata karena sesuatu yang darurat itu harus tetap disesuaikan diukur dibatasi dengan kadarnya dan tidak boleh berlebihan. Artinya tidak melebihi batasannya. <clears throat> ya. gerakan dalam sholat ya, yang bukan bagian daripada gerakan sholat, jenis sholat, itu adalah hukum asalnya makruh, hukum asalnya e, makruh atau haram, ya, al-karah atau tahrim. Nah, ketika ada hajat atau ketika terpaksa boleh seseorang bergerak boleh seseorang bergerak ya nah geraknya dia sesuai harus disesuaikan maksudnya dengan hajat dengan darurat itu kalau melebihi kembali kepada hukum makro atau haram tentang masalah gerakan dalam sholat ingin saya singgung dalam kesempatan yang mulia ini karena banyak sekali pertanyaan ya apakah di majelis-majelis atau lewat SMS <clears throat> atau secara langsung tentang gerakan dalam sholat ya ada karena sebagian ulama membatasinya dengan tiga gerakan kalau melebihi tiga gerakan maka hukumnya batal artinya sholatnya batal membatalkan sholat ya Taib <clears throat> tentang masalah ini Syekh Muhammad bin Saleh Al rahimahullahu taala memerinci kepada kita dan mudah-mudahan bisa kita pahami ya dia berkata bahwa gerakan dalam sholat itu terbagi menjadi lima. Yang pertama, al-harakatul wajibah, gerakan yang wajib. Yang kedua, al-harakatu al-muharramah, gerakan yang haram. Yang ketiga, al-harakatul makruha, gerakan yang dihukumi makruh. Kemudian yang keempat, al-harakatu mustahabbah, gerakan yang disukai atau disunahkan dan yang kelima al-harakatul mubahah, gerakan yang mubah. Jadi gerakan dalam salat ini bisa wajib, bisa dihukumi haram, bisa dihukumi makruh, bisa dihukumi sunnah dan bisa dihukumi mubah. Sesuai dengan gerakan itu, ya. <clears throat> Kok bisa dihukumi yang wajib? Bagaimana kondisinya dan bagaimana bentuknya? Gerakan yang wajib dalam solat adalah kata Syekh فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة gerakan yang keabsahan solat itu berada di atasnya kesahihan solat berada di atasnya artinya apa? Artinya, kalau tidak bergerak, malah batal sholatnya. Maka wajib bergerak. Kalau diam, itu bisa mengugurkan, membatalkan sholatnya. Ya. Seperti dicontohkan di sini, misal an yarofi gutrotihi najasa. Orang yang melihat dalam gutrohnya ada najis. Atau misalkan di Indonesia, karena orang Indonesia jarang pakai gutro atau nggak pakai gutro. misalkan seseorang lagi sholat di kopiahnya kopiah atau pecinya ada najis ya atau di badannya misalkan di baju luarnya najis ya nah wajib bagi orang ini untuk bergerak bergerak dan dia melepaskan itu peci. Dia lepaskan. Karena apa? Kalau dia dilepas, batal sholatnya. Kenapa? <clears throat> Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam suatu saat, ya, ketika beliau sholat mengimami para sahabat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam waridwanullah alaihi majma'in Jibril datang menghabari beliau ya bahwa di dua sandalnya ada kotoran. Nah, para sahabat itu ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas dua sandalnya, secara otomatis para sahabat melepas sandal-sandal mereka, ya, melepas sandal-sandal mereka, ya. Nah, ketika selesai sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka mahamalakum ala ilqa ini alikum apa yang mendorong kalian untuk melepaskan sendal-sandal kalian kemudian para sahabat menjawab ra'ainaka alqaytana alaik fa ni ni'alana alasan kami melepaskan sandal-sandal kami karena kami melihat anda itu melepas sandal atau dua sandal Anda maka kami pun ya melepaskan sandal-sandal kami. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada <clears throat> para sahabat bahwa Jibril datang kepada beliau dan menghabarkan bahwa di dalam atau pada dua sandal tersebut ada kotoran yakni najis ya hal ini sebagaimana diriwayatkan halimah Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Contoh yang lain. Contoh yang wajib bergerak, kalau nggak bergerak maka batal. Orang yang sedang sholat kiblatnya salah. Ya. Misalkan ahreda sholat menghadap bukan menghadap kiblat. Kemudian ada datang ya, misalkan <clears throat> Akh Fauzan datang. Akh Reda. Itu antum salah menghadap. Ya. Dikasih tahu, digeserkan. Ya, dikasih tahu maksudnya. Sebelah ke belakang misalkan. Maka ke belakang. Ya. Ini pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasul sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, ketika di awal-awal Islam dulu yang masih menghadap ke Baitul Maqdis, Kemudian dihabarkan kepada mereka bahwa kiblatnya sudah berubah menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah, maka mereka berputar, ya, berputar dan menghadap ke Ka'bah. Oleh karena itu di Madinah ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Ya, Masjid Kiblatain artinya dua kiblat. Itu sedang sholat bergerak gitu. Ini harokah yang wajib. <clears throat> yang kedua, <clears throat> gerakan yang dihukumi haram. Seseorang bergerak, hukumnya haram. Dan bisa membatalkan sholatnya. Ya, dan bisa membatalkan sholatnya. Ya. Gerakan yang haram ini yang bagaimana? ya ulama bilang al harakatul katsiratul mutawaliyatu li ghairi darurah <clears throat> ya banyak gerak terus menerus tanpa darurat tanpa adanya ad-darurah tidak terpaksa tidak ada keterpaksaan yang mendorongnya nah gerakan yang seperti inilah yang membatalkan sholat ya gerakan seperti inilah yang membatalkan e, eh, sholat ya kenapa membatalkan sholat karena kata ulama ya bahwa orang yang melakukannya ini menjadikan menjadikan apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai main-main, senda gurau. Ya. Seperti anak-anak kecil, ya. Ini kalau anak kecil kan nalarnya belum nyampe ya lihat kanan lihat kiri ke atas ke bawah kemudian jalan ke depan mundur lagi ke belakang kemudian kadang-kadang megang-megang kawannya kadang-kadang senggol-senggol kawannya ini anak kecil tapi kalau sudah gede dan ngerti ya bahwa itu nggak boleh maka ini tidak layak dilakukan oleh orang sudah balik ya dan batal sholatnya batal dan tidak halal. Gerakan yang ketiga, gerakan yang dihukumi mustahabbah, yakni gerakan yang e, disunnahkan. <clears throat> gerakan ini bagaimana? Gerakan ini adalah al-haraka li fi'lin mustahab fi shalah. Gerakan untuk melakukan sesuatu yang disunahkan dalam solat atau sebagai penyempurna solat ya sebagai penyempurna sholat contoh bagaimana contoh-contoh gerakan tersebut kama lau taharraka min ajli istiwa'is shaf seperti seseorang bergerak supaya softnya apa softnya rapat lurus misalkan kita di belakang ada orang atau depan kita lowong maka maju bergerak ya atau belum rapat, maka rapatkan. <clears throat> ya, dirapatkan. Kakinya dirapatkan, ya. Kemudian bahunya dirapatkan. Ya. Nah, ini. nah, ini sunnah diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi subhanallah ya, sebagian orang masih belum mengerti sunnah ini. Masih belum memahami sunnah ini, terutama yang di kampung-kampung atau bahkan di kota juga, ya di kota juga bahkan banyak juga tuh nggak mau sholat dempet-dempet ya dempet-dempet alasannya dengan hawa nafsu alasannya eh, ganggu risih ya. padahal justru ya kaki dan badan kita menyentuh saudara kita yang lain dalam sholat ini salah satu kesempurnaan dari sholat ya bahkan lebih parah lagi adalah ya, Eh, lagi sholat karena nggak mau didempetin kakinya nginjek akhirnya diinjek ya nginjek saudara kita yang mau mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak benar ya kemudian juga yang ingin disampaikan juga untuk saudara kita yang ingin mempraktekkan sunnah <clears throat> ketika tahu saudaranya belum paham sunnah ya jangan Eh, nempel-nempel terus seperti yang terjadi di beberapa tempat ditempel terus tempel terus sampai kakinya dia mentang kakinya dia mentang ya nah, ini juga tidak dibenarkan karena nanti malah tambah jauh tambah longgar ketika ruku ketika eh, ketika duduk di antara dua sujud kita sujud longgar ya lebih longgar lebih ini salah satu Mafsada eh, mafsadah yang ditimbulkan dari perbuatan tanpa ilmu ini mafsadahnya lebih besar daripada mudaratnya. Yang tadinya mungkin tenggangnya lebih dikit dengan kaki kita mentang-mentang mentang-mentang terus ya. Akhirnya longgarnya lebih besar. E, dan yang semisalnya ya untuk menyempurnakan sholat. E, contohnya adalah <clears throat> pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ya dalam hadis yang muttafaq alaih ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam <clears throat> kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sholat mengikuti sholatnya eh, Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam menjadi makmum di malam hari ya kemudian eh, Ibnu Abbas sholat ya dan dia berdiri di samping kiri Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sedangkan kita tahu bahwa makmum apabila satu, yakni sholat imam sendiri makmumnya cuma satu, di sebelah mana dia? Di sebelah kanan imam. Ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sholat di samping kiri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi ya, memegang apa namanya kepala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diputar ya kemudian eh, diletakkan atau bukan diletakkan artinya di eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, pegang beliau kemudian putar sampai ke arah di samping kanan di dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lihat Rasul SAW membuat posisi Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu eh, anhuma yang awal dari kiri kemudian diputar ke sebelah kanan. Ini ada gerakan dan gerakan ini mustahabah. Gerakan ini mustahabah karena apa? Merupakan gerakan yang menjadi sholat menjadikan sholat itu lebih sempurna. <clears throat> ini gerakan yang mustahabah uh, gerakan yang mubah. Ya, gerakan yang mubah bagaimana? Gerakan yang mubah adalah al-yasirah lil hajah atau al kathir lid darurah. Ya. Gerakan yang ringan karena ada hajat atau banyak tapi karena darurat, ya. Yang ringan ketika ada hajat, Rasul sallallahu Alaihi wa ala alihi, uh, Wasallam pernah menggendong Umamah binti Zainab, bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Rasul pernah menggendong ya, Umamah bintu Zainab jadi cucu dari beliau sendiri ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa wasallam. Okay. Ya. Apabila Rasul SAW berdiri, maka Rasul gendong. Ketika Rasul SAW eh, sujud, maka Rasul e, letakkan umamah. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian gerakan yang banyak. <clears throat> gerakan yang banyak ketika sholat dalam keadaan perang. Ini kan banyak tuh gerakannya ya dan ini boleh-boleh saja ya nah ini gerakan yang mubah ada gerakan yang dihukumi gerakannya makruh ya gerakan makruh gerakan makruh ini gerakan di bawah gerakan yang dihukumi sebagai gerakan yang haram ya gerakan yang makruh ya adalah gerakan yang e, seperti mengurangi nilai sholat ya mengurangi nilai sholat ya jadi banyak gerak tapi e, belum sampai derajat ke haram ya, seperti kita lihat sebagian orang lagi sholat lihat-lihat jam jam berapa jam sekian kemudian dipegang-pegang gini-gini kan nggak ada kebutuhan ya nggak ada kebutuhan ini adalah gerakan yang makruh. Dan <clears throat> ada nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala bahwa hendaknya ketika sholat seorang mukmin itu harus harus menghadap betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk ya dan khusyuk dan beliau pun menjelaskan harus tumaknina ya karena tumaknina merupakan salah satu rukun dari rukun solat dan tidak boleh kita hilang dari tumak nina. Karena kalau tumak nina tidak ada, maka tidak dinilai solat dari solat eh, kita. Ya. Dan beliau pernah menjelaskan bahwa eh, sebagian ulama memang ada ya yang mengatakan bahwa gerakan itu dibatasi dengan tiga kali gerakan ya tahdidul harakat Eh, tahdid ada penafian penafian penafian ya. penafian dari uh, gerakan yang menghilangkan khusyuk itu bisalas uh, harakat bisalas uh, bisalas uh, al harakat ya bisalas harakat dengan tiga gerakan ya. uh, tetapi Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata bahwa فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa inna dzalika kalamun li ba'di ahli al-ilm wa laysa alaihi dalilun yu'tamad yang membatasi dengan tiga gerakan itu bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, ya, tetapi itulah perkataan dari sebagian dari ahlu perkataan ahlul ilm dan tidak ada dalil yang bisa sandarkan dalam hal ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan yang kemarin luput ya. <clears throat> Kemudian para pemirsa <clears throat> dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, ada beberapa contoh yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan tentang kaidah ini <clears throat> dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala ya di antaranya <clears throat> beliau berkata "Lau khafat al-haidu أو شخصا يستكرهها على الفاحشة أو يأخذ مالها ولم, تل ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله للضرورة طيب tentang seorang wanita yang haid. Tentang seorang wanita yang haid. Intinya wanita yang haid masuk ke masjid, duduk, ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. ya. Nah, <clears throat> eh, seorang wanita yang haid ya. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya al muksu fil masjid. Tinggal di masjid. Taib. E, Al-Imam Al-Qayyim berkata, kalau seorang wanita yang haid ya, dia takut dari seorang musuh atau dari musuh aduun atau takut dari seseorang yang memaksanya untuk berbuat mungkar, berbuat keji. Ya. Dia takut. Dan dia takut dari orang itu mengambil hartanya. Sedangkan tidak ada tempat untuk bersembunyi atau berlindung kecuali masjid. Ya. Kecuali masjid. Maka boleh bagi dia memasuki masjid lid-darurah. Karena ini merupakan kondisi darurat. Ya, merupakan kondisi darurat. Ini sebuah contoh yang sangat menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. <clears throat> contoh yang lain. Orang tawaf. Ya. Beliau berkata, "At-tawafu hal al-haydhi muharram." ولا يجوز إلا في حال الضرورة كخوف فوات الرفقة ومقامها بدار الغربة ya tawaf ketika sedang haid bagi seorang wanita haram ya hukumnya apa haram tidak boleh seorang wanita tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh kali ya dalam keadaan haid illa fi hadid darurah kecuali dalam keadaan terpaksa kecuali dalam keadaan terpaksa ini disebut oleh Ibn Luqayyim contohnya kata beliau ka khawfi fawati rufaqah rufaqah <clears throat> seperti khawatir, takut ya. Takut kehilangan kawan-kawannya. Ya. Jadi karena rombongan dari jauh kalau misalkan dia nunggu menyendiri kemudian berpisah dari kawan-kawannya maka boleh dalam kondisi darurat seperti ini dia ikuti rombongan tersebut ya wa maqamiha bidaril ghurbah. dan karena dia berada di tempat yang asing baginya. Ya. Tempat yang asing. Ya. <clears throat> Ini contoh yang juga bisa kita ambil sebagai pengetahuan. Karena kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Atau sesuatu keterpaksaan bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Tetapi sesuai dengan kadarnya harus diingat ya. Begitu juga contoh yang lain yang sangat menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau ya, badai al Fawaid ya. Beliau berkata, "Lau ra'a sa'imun إنسانا يغرق ولا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر وجب عليه الفطر والقضاء لأنها حالة حالة ضرورة تبيح ارتكاب المahzur. Kalau seseorang ya, seseorang tentunya yang bisa renang, yang bisa renang. Seseorang melihat orang lain tenggelam. Misalkan aku naik Ihsan lagi jalan di pinggir kali. Ya. Ada orang tenggelam. Akhirnya aku Ihsan lagi puasa. Puasa wajib. Hmm? Aduh. Kalau saya tolong, saya lemes. Saya bisa tenggelam juga. Tapi kalau nggak ditolong, dia bisa binasa. Ya? Dan saya bisa renang dan bisa nolong. Ya? Jangan sampai yang apa yang nolongnya nggak bisa berenang, dua-duanya meninggal. <clears throat> ya. Jadi ketika dia mau menolong dan tidak bisa menolong kecuali dengan berbuka kata Ibnu Qayyim maka wajib alaihi fitru wajib dia berbuka <clears throat> buka dulu makan roti atau makan apa, minum, seger badannya, dia tolong. Terjun ke kali tersebut, ke sungai tersebut. Ya. Tetapi wajib kodok dia. Wajib meng kodoknya Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, karena keadaannya keadaan yang darurat. Keadaan kau darurat tubihu irtikabal mahzur. Membolehkan untuk melakukan perbuatan yang hukum asalnya tidak boleh ya hukum asalnya terlarang <clears throat> contoh yang lain ya contoh yang lain kata beliau la yajuzu kashful aurati illa lidarurah kamudawati tabibin wa mithluhu alqabila indal wilada ah ini sudah kita bahas ya sudah kita bahas kemarin nggak boleh membuka aurat kecuali dalam keadaan darurat <clears throat> seperti seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya perempuan. Ya, pasiennya perempuan dan e, tidak ada yang bisa mengobati kecuali si dokter itu. Ya, maka e, tidak ada dokter misalkan wanitanya juga, maka boleh sebatasnya. Ya. Nah, itu. <clears throat> Jadi, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, saya pun singgung kemarin beda dengan rukyah ya. Nah, rukyah ini kan macam-macam ya jadi sebagian orang yang rukyah ya ini rukyah perempuan kemudian dipegang-pegang ya ini nggak ada hubungannya ya, pegang tangannya pegang kepalanya pegang pun macam-macam tidak ada ya karena saya pernah lihat sendiri ya waktu <clears throat> dulu kuliah ada orang yang rukyah megang kepalanya megang tangannya ini nggak boleh nah, bukan tidak halal karena rukyah ini doa jampi ya beda dengan sistem pengobatan ya Taib. Kemudian berikutnya yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya di, bisa dilihat di kitab Badai'ul Fawaid atau Raudatul Muhibbin beliau berkata yajuzu al-istimna'u 'inda ad-darurah ka khawfil maradi aw zina Ya, boleh istimna. Istimna ini onani. Ya. Ketika dalam kondisi terpaksa seperti takut sakit atau takut terjerumus atau takut berbuat zina. Takut berbuat zina. Ya, ini hukum asalnya haram hukum asalnya haram. Tetapi ketika darurat, terpaksa, kalau misalkan dia tidak mengambil kemudaratan yang kecil ini, dia akan jatuh kepada kemudaratan yang besar, seperti perbuatan zina, maka dia boleh melakukannya. Tetapi ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Berikutnya, contoh berikutnya <clears throat> yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala contohnya dalam kitab Miftah dari Sa'adah beliau berkata yurakhasu fi itlafi malil muslimil ma'sumi 'inda al-ittirar kama law ashrafat safi safinatun 'ala al-gharq wa سفينة على الغرق وتعين إلقاء بعض المتاع في البحر وجب إلقاؤه واستنقاذا لحياة ركابها مع ضمان المال mutlaf ah. Beliau bilang di rukhsah diberikan keringanan ya menghilangkan atau merusak harta seorang muslim ketika terpaksa. Loh, bagaimana contohnya? Kan gitu. Kata beliau contohnya seperti dalam perahu. Dalam perahu, perahu tersebut oleng bisa tenggelam. Dan tidak ada cara kecuali mengeluarkan sebagian barang untuk dilempar ke lautan. <clears throat> Kalau tidak, maka tenggelam semua ya, kalau tenggelam semua binasa semua ya maka dalam kondisi seperti ini kondisi darurat boleh dilempar sebagian barang orang Islam tadi sebagian eh, barang saudara kita tadi tapi apa wajib nanti diganti wajib nanti diganti dan ini sebenarnya nanti dalam kaidah berikutnya akan kita bahas ya bahwa al-itirar bahwa e, keterpaksaan ini tidak menghalalkan hak orang lain tidak menghalalkan hak orang lain tetap ganti tetap ganti ya, seperti misalkan <clears throat> salah seorang di antara kita lapar kalau nggak makan bisa binasa ya. kemudian ada makanan milik saudara kita bukan makanan milik kita makanan milik saudara kita haram kita makan haram tanpa izin kan apalagi dikasih wewenang eh, dikasih kepercayaan Ketika dalam kondisi yang sangat-sangat lapar, kalau tidak makan maka binasa, maka kita makan tuh makanan tersebut, tapi diganti nanti. Diganti. Oleh karena itu, ada contoh yang sangat-sangat menarik yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lam Al-Muwakki'in <clears throat> ya, tentang uh, pencuri. Masya Allah, tentang pencuri. Apa yang beliau katakan? Kita lihat. Beliau bilang yaskutu haddus sariqati minas sarikil muttar. wajibu yajibu ala sahibil mali badluhu lahu imma bithamani aw majjanan. Imma bithamani aw majjanan. Ah, ya. apa gitu, Baik. <clears throat> Jadi kita perhatikan yaskutu haddus sariqah kugur ya haddus sariqah hukuman pencuri ya bagi pencuri yang terpaksa nyuri nah, lihat indahnya Islam kita tahu bahwa mencuri itu ada hadnya ada hukum hadnya apa hukum hadnya hukum hadnya adalah dipotong tangannya. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Tapi ini dibahas tentunya dengan uh, proporsional. <clears throat> bukan hanya mencuri, mencuri misalkan ada barang di tengah jalan itu bukan mencuri namanya. Ya. Ya, itu bukan mencuri lain kan? Mencuri itu di tempat yang memang tempat disimpan oleh orang yang punya. Ya. Kemudian lebih dari nisob. Nisobnya adalah rubu dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar. Ya, sebagian ulama bilang satu dinar itu sekitar 4,25 gram. 4,25 gram. Kalau seperempat dinarnya berarti satu graman lebih ya satu gram nah satu gram harga satu gram emas sekarang berapa kan hal nah, itu nah ee, eh, kata Rasulullah kot illa fi rub'i dinar tidak boleh dipotong tangan si pencuri kecuali kalau sudah lebih dari seperempat dinar ada orang nyuri ayam yang harganya masih 60 eh, ribu sampai mati digembukin Hmm? Lihat, ini lebih kejam daripada hukum eh bukan lebih kejam ya. Karena hukum Islam gak kejam. Ini hukum yang, yang sangat-sangat kejam. Ya, bertindak sendiri sebagian orang ini kalau tidak pakai hukum Islam ini ya ngeri, kejam. Ya. Kejam sampai dibunuh, mati, dipukulin, la haula wala quwata illa billah. Ini kalau lepas dari hukum Islam begitulah orang. Tapi ketika hukum Islam diajarkan dan itu pun tidak mudah kita langsung mempraktekkan ya itu orang pada protes orang bilang hukum Islam itu kejam dan seterusnya ini tidak benar ya tidak benar <clears throat> nah kita kembali ya kita kembali kata Ibn Qayyim pencuri yang mutor terpaksa dia harus nyuri tidak karena kelaparan atau miskin yang sangat ya maka tidak ditegakkan hukum had karena dia mutar dia mutar dia mutar ya nah bahkan si yang punya barang kasihlah majanan ya cuma-cuma kasihan kan seperti itu nah ini ini juga pernah dipraktekkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an nah ada sesuatu yang tidak boleh juga saya tinggalkan karena ini penting sekali karena hukum kaidah ini eh, dikit lagi sana eh. <coughs> supaya tidak disalahpahami ada tidak pengecualian dari kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ada pengecualiannya ada ya oleh karena itu tidak boleh kita serampangan ada beberapa pengecualian yang harus kita lihat <coughs> ya e, yang pertama yang pertama kalau ada seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain, ya, misalkan si A dipaksa oleh orang untuk membunuh si B. Nah, membunuh haram, ya kan? Nah, tapi kalau nggak dibunuh, dia turut nih, dia juga dibunuh. Nah, bagaimana? Kata ulama dalam kondisi seperti ini lam yubah lahu dzalik. Tidak dihalalkan, tidak dibolehkan. Kenapa? لأن استبقاء نفسه بفعل المقر عليه ليس بأولى من حفظ نفس المقتول فالنفوس متساوية في العصمة والدماء لا تستباح بالإكراه karena jiwa sama nufus jiwa itu sama ya jiwa sama, darah juga sama, tidak dihalalkan karena adanya sesuatu darurat. Ya, nah, ini nggak boleh, ya. nggak boleh. Bunuh orang sama sekali nggak boleh. Ngeri perbuatan yang ngeri. Apalagi kalau mukmin ya. Nah, apalagi kalau nggak ada sebab Allah berfirman man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما siapa orangnya yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam kekal dia di dalamnya ya Allah murka atasnya Allah laknat dan Allah siapkan azab yang besar kemudian juga berikutnya Ya, kata ulama, "Lau kanatil mayyitun nabiyyan lam yahilla akluhu lil muttar." Kalau kita tahu ada mayit nabi, ya, kemudian orang lapar, nggak boleh makan dagingnya. Ya, beda dengan daging manusia yang lain. Ya. Wallahu a'lam biswab Ini barangkali yang bisa kita sampaikan akhuna ihsan ya dalam masalah uh, apa darurat tubihu al-mahdurat dari contoh-contohnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya dan saya serahkan kepada akhuna Ihsan kembali untuk memimpin acara kita ini. Nah, Terima kasih khair atas syarat dan penjelasan dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi ini terkait dengan sebuah kaidah yang sangat besar bahwasanya segala kesulitan akan mendatangkan kemudahan dan beberapa cabang dari kaidah ini telah dijelaskan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bertanya. Dalam pembahasan ini Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita akan berikan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? <clears throat> Dengan Pak Salman di Semarang, Pak. Masyarakat Pak Salman, silakan. Salman, Semarang. Mm -mm. Silakan Pak Salman. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik, Ayo, Aduh. Eh, uh, ana ada soal <clears throat> Bagaimana kalau kita sholat terus ada tiang, kan? Mm -hmm ada tiang terus softnya itu masih kurang hmm. yeah. sementara di belakang tidak ada tiang terus kita ambil gimana baik itu yeah. saja itu saja pak Salman ya, ada lagi satu hmm. apa Silakan. dikecilkan dulu pak volume suara TV atau radionya ada feedback oh, iya. ada <clears throat> feedback khair silakan Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Abang, ini kalau saya punya orang tua, itu kan dia susah untuk sholat. Dalam hmm. waktunya itu kadang sholat duhur masuk waktu asar. Sholat duhur waktu sholat asar. apa? Sholat maghrib masuk waktu isya gitu kan. Itu kalau sudah sama boleh ya. Orang tua sakit. Iya, ada hmm. ada usia gitu. Hmm. hmm, hmm sudah sepuh ya Pak. Ada usia. Ya, uh-huh. ya. Kita Baik. mesti lakukan cuma itu kalau kita kosor boleh enggak Ustaz? kosor? Bisa Mbak kosor gitu. Baik Pak. Gitu iya. ya. aja. Ya, sementara gitu Ustaz. Baik, khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <clears throat> untuk pertanyaan yang pertama Bapak ya. Eh, tentang masalah tiang di masjid ya. E, memang tidak boleh ada nasnya tidak boleh kita sholat terputus ya dengan penghalang seperti antaranya tiang itu ya oleh karena itu kalau misalkan masjid itu masih luas dan kosong maka hendaknya menghindari tiang tersebut menghindari tiang tersebut mundur ya dan supaya softnya itu eh, apa lurus dan bersambung ya eh, tapi memang ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala saya pernah baca ya. Ya, itu dibolehkan. Tapi perhatikan kalau misalkan kita masih luas masjidnya ya, itu untuk menghindari dari mudarat tadi maka hendaknya kita melebihi atau menghindari tiang tersebut supaya bisa nyambung saf kita kecuali kalau misalnya dalam keadaan penuh sekali kan sesak darurat ya maka tidak mengapa wallahu a'lam bisawab anda bisa dapat jawab satu saja. Nah, satu. <coughs> Ya. Jazakallah khair demikian Pak Salman dan kita berikan kesempatan yang kedua via telepon silahkan di 0218236543. Nah. Halo. Halo, selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Abu Ferry di Bekasi. Silakan, Bapak. Terima kasih, silakan. Iya. Halo. Iya, silakan. di... silakan. Pak siapa tadi? Halo Bapak, diketikkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, ada feedback. Baik, biar lebih jelas suaranya. Pak Didi ya? Assalamualaikum. Baik, silakan Pak. Iya. Halo. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, uh, saya mau nanya Pak, uh, mm -hmm. kalau kalau sholat itu pada saat pada saat pada saat takbir atau maupun bangun dari ruku itu seharusnya telapak tangan itu menghadap ke depan eh, ke kita atau apa ke samping gitu. Kalau memang menghadap ke depan atau ke kita apakah ada hadisnya gitu? Ustaz. Ketika ruku ya. dan sujud ya Pak? Iya, takbir dengan bangun ruku. Gitu. Bangun, Jai. Baik. Itu ya, syukur. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? yang bisa kami tangkap hmm, bagaimana pandangan saat ketika bangun dari sujud dan ruku apakah hmm. ke arah sujud atau ke depan ah, bangun dari ruku dan sujud su Allah alam Ana tidak jelas pertanyaannya ya tidak nggak jelas pertanyaan ya ya uh, mohon maaf Pak suaranya sedikit terganggu tadi ada gangguan dan kami uh, khawatir salah dalam memahami pertanyaan mungkin bisa di sampaikan kembali via telepon dan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin menghubungi via telepon hmm. mohon dikecilkan atau dimatikan suara televisi atau radionya supaya tidak ada feedback. Iya. Khair jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Silakan, Ummu. Iya. Uh, gini Pak Ustaz. Iya uh, ini mengenai harta warisan dari orang tua saya. Orang tua saya meninggalkan anak enam bersaudara. Saya anak dua dari enam bersaudara tersebut. Hmm. Uh, sudah 15 tahun orang tua orang tua yang laki sudah meninggal. Jadi sampai tapi sampai sekarang harta warisannya belum dibagikan. Ibu ibu masih hidup ibu. Ibu masih hidup tapi sekarang udah menikah lagi hmm. dan yang saya dengar dari keluarga almarhum ayah itu membagikan harta warisan hmm. tidak sesuai syar'i gitu Pak Ustaz. Hmm. Jadi uh, bagaimana tindakan saya selaku anak? Hmm. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Iya, iya, iya. itu saja pertanyaannya. Iya. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Untuk masalah harta ini memang sangat sensitif, Ibu ya. Sangat-sangat sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan uh, keluasan hati, kelapangan hati ya, kelapangan dada kita. Dan oleh karena itu untuk masalah warisan dan itu berhubungan dengan masalah harta ya, yang bisa memecah hubungan keluarga Allah langsung ya sendiri membagi harta warisan itu dalam surat An-Nisa jelas sekali ya sampai panjang lebar Allah Subhanahu wa taala bagi ya ketika suami meninggal ya maka istrinya dapat ya ketika istri meninggal suami dapat <clears throat> ya dan seterusnya dan anak-anaknya juga ya, dibagi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika bapak meninggal, maka hendaknya dibagi. Hendaknya dibagi. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, supaya tidak ada nanti apa namanya? Eh, masalah di belakang. Ya. Nah, eh, gimana sikap dari ibu yang seperti itu keadaannya kan apalagi misalkan sebagian keluarga butuh ya butuh biaya atau butuh uh, harta eh? segera dibagi segera dibagi karena nanti kalau misalkan e, nanti ibunya misalkan meninggal lagi ya kan kita nggak nggak tahu kan gitu karena hidup itu kan e, sementara di atas muka bumi ini itu nanti ruwet lagi pembagiannya nah, sikapnya <clears throat> adalah kasih ini masukan dengan hikmah, dengan baik kepada keluarga, kepada ibu, ya, bahwa lebih baik dibagi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ya. Ya itu. Terus kalau misalkan susah, ya minta tolong kepada yang bisa membagi. Ya. Seperti misalkan pengadilan agama, itu mereka sudah punya uh, apa namanya e, tim khusus atau yang bisa membagi ya, supaya dibagi dengan rata dan adil sesuai dengan syariat Islam ya, supaya tidak ada unak-unak tidak baik tidak ada e, kebencian atau memunculkan kedengkian di antara yang ada ya sudah syariat dibagi dengan adil yang adil itu adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi jadi Caranya adalah yang berdoa pada Allah kemudian tadi kasih masukan dengan baik ya kepada keluarga didiskusikan agar secepatnya setelah oh kan sudah lama diurus meninggalnya eh, bapaknya yang meninggal maka didiskusikan dibagi harta itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah itu. Ya, Allah alam Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Ini Ita di Aceh. Ibu Ita di Aceh, silakan Ibu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, jadi Ustaz, saya mau tanya. Hmm. Kemarin itu tahun 2015 kan saya melahirkan. Hmm. Kemudian pas di bulan puasa itu uh, masa nifasnya pas di bulan puasa Ustaz. Terus uh, sambung ke menyusui. Itu bagaimana ya Ustaz? Apa di kode uh, eh, di tahun ini atau dibayar fidyah aja Pak Ustaz? Nah. Kenapa Ibu? Baik, Yola kembali dia, ya. Dia apa katanya? Terakhir dibayar fidyah saja tadi kalau puasanya. Gimana gimana bisa diulang ibu? Diulang kembali umum pertanyaannya ibu Ita, silakan. Hmm. Uh, ah, begini pak, uh, apa um, masa menyusui apa masa nifasnya pas di bulan puasa gitu. Hmm, hmm, uh, apa di koda atau bagaimana ya Ustaz? hmm, hmm. Uh, menyusui yeah. juga gitu kan pak? Dan menyusui kan? Iya. Baik. Heeh. Uh -uh. Pak. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Paham, paham. Eh, ketika seorang wanita dia menyusui bayinya ya. Ya, ketika menyusui bayinya eh, dalam keadaan berpuasa dan khawatir apa namanya Uh, akan anaknya atau akan dirinya maka yang kuat dari pendapat ulama memang ada perselisihan di antara ulama adalah seperti apa yang disampaikan oleh uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya untuk apa namanya uh, memberikan fidyah ya memberikan fidyah dan itu saja ya tidak memberikan fidyah dan tidak uh, mengkodok ya Allah alam Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair demikian Umu Ibu Ita di Aceh Barakallah fiqh Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa ketika saya datang ke masjid untuk salat Kemudian ada anak uh, usia belum balik Anak uh, usia belum balik? Iya, yang salat juga Kemudian saya geser anak tersebut dari safnya Karena khawatir akan memutuskan saf Apakah perbuatan saya ini tepat? Jazakallah khair Tidak, tepat <laughs> Iya anak juga makmum walaupun belum balik ya dihitung makmum jadi eh, maksudnya menggeser ke mana ke yang lain gitu ya tidak iya, nah. apa-apa biar anak itu di samping antum ya dan tidak perlu digeser tidak perlu digeser ya kecuali kalau misalkan anaknya itu berlari lari kemudian jadi lowong kan kondisi softnya maka antum geser ke ke tempat yang kosong itu, geser untuk nyambung ke uh, kawan antum yang di sebelah antum ya dan ini sering terjadi di masjid hmm. jadi tidak mesti digeser si anak itu biar antum sholat di samping anak tersebut kecuali kalau anak itu lari ya Allah alam bisawab Jazakallah khair masih terkait dengan soal pertanyaan yang sama disampaikan hmm. di tempat kami ada saf yang melewati tiang dan seringkali saf tersebut kosong karena ketika ruku pasti akan uh, uh, uh, terdorong ke depan karena uh, mohon maaf pantatnya menyentuh tiang. Bolehkah hmm. saya menempatkan anak kecil di situ atau hmm. dibiarkan kosong Ustaz? Jazakallah khair. Hmm. Jadi posisinya berbenturan sama tiang. Nah, di sini disebutkan hmm. safnya melewati tiang. Safnya nah, melewati ya, tiang. Jadi tiang berada di belakang. Uh -uh. Sehingga kalau orang hmm. dewasa di situ akan terdorong ke depan. Oh iya, nah. ya diatur saja, nggak apa-apa. Hmm. Si anak kecilnya taruh di situ, ya, karena biasanya kalau anak kecil kan pantatnya masih nggak seperti orang dewasa kan. Nah, nah kalau ya memang ada uh, memang kejadian bahwa sebagian kita kalau misalkan pas dengan tembok malah jatuh pas nah. uh, ruku atau waktu mau sujud kan karena uh, berbenturan sama tembok itu. Ya, yang penting si soft itu tidak boleh terhalang. Nah, itu saja. Ya. Tapi enggak misalkan gini, kan itu kan sesuatu yang darurat juga. Enak. Ketika antum e, misalkan tidak ada anak kecil misalkan. Enak. Maka tidak mengapa sholat di situ. Kemudian ketika e, pas mau ruku atau sujud ketika mau benturan sama tembok antum maju sedikit. Apa ah, Karena kan ada darurat. Nah. Ada gerakan. Ini gerakan yang dibolehkan di situ. Wallahu a'lam soal. Taib, hmm. jazakallah khair. Demikian dan ini solusi dan termasuk ke dalam kaidah kita yang kita bahas pagi ini yeah, sudah. Alhamdulillah. Betul. Pertanyaan kembali di, dari Bapak Amin di Kalimantan Tengah mengenai darurat yang diperbolehkan untuk menyentuh tubuh wanita seperti mm -hmm. kita menolong perempuan yang lemas di sungai mm -hmm. atau yang mengangkat tubuh wanita yang pingsan di jalan. Iya. Dalam hal ini apakah masuk ke dalam kaidah ini dan diperbolehkan kita untuk mengangkatnya? Iya. Taib. Kalau misalkan ada yang terjatuh dalam kecelakaan seperti tadi ya tenggelam di sungai terus wanita kan atau wanita jatuh ya tidak ada yang mengangkatnya kecuali antum ya maka diperbolehkan di sini karena masuk ke dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ad-darurat tubihul mahdurat menyentuh wanita tidak boleh hukumnya haram tetapi ketika kondisi seperti yang antum sebutkan dia tenggelam maka antum e, selamatkan antum selamatkan karena kalau tidak diselamatkan justru si wanita itu binasa dalam kondisi ini maka boleh antum e, angkat wanita tersebut ya begitu juga misalkan wanita yang tertabrak atau jatuh di jalan <clears throat> dan tidak ada yang menolongnya ya kan kalau dibiarkan juga tertabrak lagi sama orang ya maka dalam kondisi itu antum bergerak ya, jangan sampai uduh haram nih ya tidak ad-daruratu tubihu al-mahdhurat tetapi perlu diingat ada kaidah tadi kan kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha ad-daruratu tuqaddar biqadariha <clears throat> bahwa e, darurat keterpaksaan juga harus dibatasi dengan kadarnya kadarnya hanya cukup untuk mengangkat ya mengangkat saja sampai ke tempat yang aman untuk wanita tersebut. Nah, tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh kesempatan nih, pegang lagi, pegang lagi, tidak boleh kalau ini, ya, nah, karena memang wanita itu fitnah, fitnah. Pernah kejadian di waktu kereta api tabrakan itu, ya, kereta api tabrakan kan banyak tuh perempuan yang pingsan celaka, ya. Nah di situ ada orang-orang yang hatinya jelek, busuk, mengambil kesempatan dalam uh, kejadian atau musibah ini. Ya, sampai ada yang dipegang-pegang sampai lebih dari itu. Nah, walaiyazubillah. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, menolong sesuai dengan kadarnya. Darurat ketika kita menolong sesuai dengan kadarnya. Ya, dan kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala menolong itu ya. Nah, uh, itu saja, Sen. Nah, terus saya tulis silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Saya terkait dengan apa yang terjadi kemarin gerhana. Bolehkah kita menerima keyakinan sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwasanya hal-hal tersebut ada kaitan dengan uh, mm -hmm. makhluk dan lain sebagainya mm -hmm. dan dapat berakibat dan berdampak buruk mm -hmm. terhadap wanita yang hamil dan semisalnya. Mm -hmm. Apabila kita menerima uh, pernyataan seperti ini dengan alasan bahwa itu masuk ke dalam bagian kebudayaan, mm-hmm. apakah ini berpengaruh kepada keyakinan tauhid kita? Jazakallah khair. Iya, iya, iya. Nabi saw Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, ya kan, menjelaskan ketika terjadi gerhana, ya, beliau khutbah dan beliau membatalkan keyakinan yang batil dari keyakinan jahiliyah di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa eh, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah ya kata beliau bahwa matahari dan bulan itu merupakan dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak ya dan keduanya kata Rasulullah SAW la yankhasifani bi mauti ahadin aw li hayatihi ya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Lihat bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam membatalkan keyakinan yang menyimpang. Mereka orang-orang di zaman jahiliyah menisbatkan kalau ada gerhana itu <clears throat> karena ada orang yang besar yang meninggal atau hidup atau lahirnya orang yang besar. Keyakinan ini eh, keyakinan yang batil yang dibatalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya. Oleh karena itu tidak boleh ya ketika terjadi gerhana kita eh, kait-kaitkan dengan yang lain. Ya. Ada yang masuk ke kolong apa namanya yang hamil masuk ke kolong apa itu ke kolong kasur, ya kan? Hmm. Kemudian ada yang katanya mataharinya dimakan raksasa, raksasa eh raksasa apa nih raksasa apa rasaksa ya yang dimakan rasaksa kan gitu kemudian sehingga dipukul-pukul palu eh pukul-pukul apa tong kemudian apa tuh yang buat eh, nipung ya eh, supaya mm, rasaksanya itu tidak makan kan nah itu <clears throat> ini keyakinan-keyakinan batil yang eh, tidak dibenarkan ya nah kemudian juga eh, yang perlu diingat bahwa Eh, kemarin ya kemarin terjadi gerhana ya ada sesuatu yang hilang dari sunnah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam yakni di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ketika menyambut gerhana ini dengan ketakutan ya oleh karena itu Rasul Alaihi Wasallam takut dan para sahabatnya takut ya tetapi justru sebagian kita malah ketawa-ketawa selfiean ya ya jadi selfie kemudian e, bahkan saya dengar sebagiannya acara dangdutan ya di entah apakah acara e, benar atau salah atau informasi ini perlu ditakid lagi ya karena ini ada khobar dan khobar kan yahtamilu sidq wal kadhib iya. ya nah tapi kalau betul seperti ini ini musibah besar musibah besar. Justru Rasul dan para sahabatnya ini takut sholat, sholatnya pun sampai panjang, sholatnya sampai panjang. Dan Rasul SAW setelah itu berceramah, berkhutbah untuk nakut-nakuti e, kaum muslimin, para sahabat akan e, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ini yang hilang, ya. Yang hilang. Kemudian juga perlu diketahui bahwa ya hendaknya eh, sholat sholatnya itu imam rawatib ya nggak mesti misalkan jauh-jauh hari jauh-jauh hari misal mengumumkan ah ihsan imam di masjid anu untuk mengimami sholat gerhana ini kayak sholat id jadinya ya e, kemudian apa namanya e, hendaknya dihadiri ya, ya walaupun ada ikhtilaf memang tentang persiapan persiapan apa namanya persiapan untuk sholat id eh sholat id eh, sholat gerhana ya tapi anda lebih cenderung pada, kepada pendapatnya Syekh eh, Muhammad bin Shalih Utsaimin Rahimahullah taala artinya apa artinya langsung dan rasa takutnya bisa muncul di situ kan gitu tapi kalau misalkan diumumkan dulu jauh-jauh hari kemudian ada persiapan ya walaupun ada sebagian ulama boleh kan tapi eh, dari sisi sunnah yang memang dicontohkan di zaman Rasulullah SAW dilihat dulu dilihat eh, baru ketika lihat dengan mata zahir ya yang zahir oh, gerhana udah ya kan Rasulullah SAW bilang wa idza muhuma, kan pakainya roait. apabila kalian melihat gerhana itu kan gitu oh. jadi dengan ya, dengan ya. Jadi bukan dengan takalluf. Takalluf ya. Jadi dengan ru'ya. Jadi sekali lagi bukan dengan takalluf. Jadi dengan ru'ya kemudian salat. Nah, salat dan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Ya, bukan dengan disambut dengan uh, senang-senang, malah ketawa-ketawa dan seterusnya. Astagfirullah ya. Ini tidak sesuai dengan uh, contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi uh, wasallam. Ya, jadi banyak hal kemarin yang yang yang harus diperbaiki. Ada yang sholatnya uh, anda dengar ada yang sholatnya itu pada subuh ya di sebagian tempat ya habis subuh kemudian kumpul sholat gerhana matahari belum terbit Allah. ya kan nah itu terus ada yang sholatnya duluan nah, macam-macam orang ya kan ada yang sholatnya duluan nah, seperti itu jadi ini harus di apa lihat lagi ya dan harus diperbaiki lagi ya kemudian juga yang salahnya juga buka, eh, apa ya tertipu maksudnya tertipu bukan harus mutlak artinya tertipu sama syaitan lah kan gitu ada yang sholat subuhnya nggak sholat sholat gerhananya sholat ah, iya nah. ya kan ini tidak benar, kan gitu. Ya, padahal ulama bilang man syaghalahu bin nafli ya bin nafli anil fardhi fahuwa maghrur. Allah. Ya. Wa man syaghalahu bi al fardhi anil nafli fahuwa ma'zur. Ya kan? Hmm. Orang yang tersibukkan dirinya dengan yang wajib dari yang sunnah ini ma'zur, ada uzur. Orang yang tersibukkan dirinya dengan yang sunnah dari yang wajib ini orang magrur magrur kata ulama Ibnu eh, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan hal ini ya jadi orang ke masjid untuk melaksanakan sholat gerhana tapi subuhnya cuma satu soft masjid penuh dengan sholat gerhana kan eh, gerhana sunnah kan hmm. eh, sholat subuh wajib iya, nah, lihat jadi masih banyak eh, kita atau sebagian dari kita itu masih belum bisa menundukkan sesuatu pada tempatnya ya oleh karena itu marilah kita terus belajar menuntut ilmu mudah-mudahan eh, semakin memahami din kita dengan benar Allah a'lam dan saya minta maaf kalau apa namanya eh, banyak kekurangan dan tentunya banyak kekurangan ya dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkannya.